wassalam khairun nas sebaik-baik manusia termasuk apa yang sedang kita pelajari kisah biografi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Al-Hudrali radhiyallahu taala anhu Naam kita telah sampai pada pembahasan bahwa beliau adalah sosok yang mutamasikan di sunnah. Yang sangat berpegang teguh dengan sunnah. Sehingga beliau mengikuti segala gerak-gerik Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Bagaimana cara duduknya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana cara beliau makan. Alihi salatu Wasalam. Naam. Itulah sahabat Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam sebuah riwayat Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah dan kisah ini pertama kali saya dengar dari Syekhuna Al-Alamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dan beliau sering mengulang-ulang kisah ini kisah pengingkaran Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kepada orang-orang yang mereka melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ad-Darimi rahimahullah fi sunanih Ahbarana Al-Hakam Ibn Al-Mubarak qala anba'ana Amr Ibn Yahya qala sami'tu abi yuhadithu an abihi qala kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Sekelompok tabi'in sedang duduk di tempatnya Ibnu Mas'ud, menanti Ibnu Mas'ud keluar. Nah, qabla salatil ghadat. Sebelum ya, salat di hari itu. Faidah kharaja kalau Ibnu Mas'ud keluar, masyaina ma'ahu ilal masjid. Kita berjalan bersama dengan Ibnu Mas'ud ke masjid. Subhanallah, ini semangat para tadi. Mau sholat subuh, mendekat ke rumahnya siapa? Ibnu Mas'ud. Nunggu keluar. Tentu ada maksud. Bukan sekedar jalan bersama dengan Ibnu Mas'ud, tetapi bertanya. Ya, menanyakan masail ilmiah, menanyakan hadis Nah, demikian disebutkan dalam kisah ini. Kita menunggu Ibnu Mas'ud ketika beliau keluar, masyaina ma'ahu ila masjid. Ya. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Suatu saat ya, datang kepada kami ya, Abu Musa al-Asy'ari. Berkata Abu Musa al-Asy'ari, "Akharaja ilaikum Abu Abdurrahman." Apakah Abu Abdurrahman sudah keluar? Qulna belum. La ba'du, belum keluar. sama ma'ana hatta haraja. Akhirnya Abu Musa al-Asyari ikut duduk bersama kami sampai keluarnya Ibnu Mas'ud. Begitu keluar Ibnu Mas'ud, maka Abu Musa menceritakan, "Wahai Abu Abdurrahman, ada kejadian yang saya lihat di masjid." Beliau kisahkan kejadian di masjid tentang sekelompok orang yang berkumpul duduk berhalakoh halakoh dan masing-masing halakoh ada yang memimpin. Satu di tengah. Semuanya membawa hasol. Membawa kerikil-kerikil. Kemudian yang di tengah mengatakan halilu mi'ah. Bertahlilah seratus kali. Maka mereka bersama-sama bertahlil seratus kali. Menghitung dengan kerikil-kerikil, batu-batu. Sabbihu mi'ah. Bertasbihlah seratus kali. Mereka pun bertasbih. Subhanallah. Subhanallah. Kabbiru mi'ah. Demikian. Nah, singkat kisah ya. Ibnu Mas'ud mendatangi mereka itu. Ya. Setelah mendengar kisah dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Didatangi oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali radhiyallahu taala anhu, mereka itu yang sedang berhalaqah. Apa kata Abu Abdurrahman kepada mereka, "Ma hadzal ladzi arakum tasna'un?" Ma hadzal ladzi arakum tasna'un? Apa yang sedang kalian lakukan ini? Apa yang saya lihat kalian sedang lakukan ini? Ini mengingkari. Ya. Kenapa kalian berbuat seperti itu? Qalu kata mereka, "Ya Aba Abdurrahman, hasa na'uddu bihi takbir Wat tahlil Wat tasbih." Wahai Abu Abdurrahman, apa salahnya? Ini hanya batu-batu yang kami gunakan untuk menghitung tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Untuk hitung, untuk menghitung jumlah takbir, tahmid, tahlil. Nah, apa kata Ibnu Mas'ud? Fa'uddu sayyiatikum. Hitung saja dosa-dosa kalian. Fa'ana dhaminun saya jamin. An la yadhi'a min hasanatikum syai' Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kalian. Nah, kalau kamu mau hitung, jangan hitung yang itu. Tidak perlu kalian hitung, tidak ada contohnya. Hitung saja kejelekan kalian. Kata Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud, Waihakum ya ummat Muhammad. Celaka kalian, wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum. Betapa cepatnya kalian binasa. yakni betapa cepatnya kalian menyimpang. Padahal haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Bukankah sahabat-sahabat Nabi masih banyak? Termasuk beliau Ibnu Mas'ud As-Sabiqunal awwalun Masih banyak sahabat. Abu Musa Al-Asy'ari. Sahabat masih banyak. Kenapa kalian tidak bertanya kepada mereka, tidak mencontoh yang mereka lakukan? Naam. Walladhi nafsi biyadi atau beliau mengatakan wahadihi siyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar. Bahkan kalau kamu mau lihat pakaian Nabi belum lusuh, yakni masih ada pakaian Nabi yang beliau pakai. Wa aniyatuhu lam tuksar. Bejana-bejananya Nabi masih juga utuh, belum pecah. Artinya Rasul belum lama meninggal. Baik. Ya. Taib diingatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wallah demi Allah innakum awalladhi nafsi biyadihi demi Allah innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dhalalatin kalian ini dengan melakukan amalan yang tidak dicontohkan Nabi berarti berada pada salah satu dari dua pilihan. Orang kalau mengamalkan amalan yang tidak dicontohkan siapa? Nabi. Itu berarti dia melakukan salah satu dari dua pilihan. Yang pertama, dia mengaku lebih baik daripada Nabi atau membuka pintu kesesatan. Pilihannya cuma dua. Ya, kalau ada orang melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi, berarti dia mengaku lebih baik dari Nabi. Kenapa? Karena dia bisa melakukan yang Nabi tidak lakukan. Ya. Maka yang ini insya Allah tidak akan dipilih. Tidak mungkin seorang muslim mengatakan saya lebih baik dari Nabi. Kufur kalau seperti itu. Maka pilihan terakhir hanya satu, yang kedua ini. Innakum muftatihu babi Latin kalian sedang membuka pintu kesesatan. Tapi mereka tidak mau juga mengakui yang kedua ini. Mereka mengatakan, Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illal khaira. Wahai Abu Abdurrahman, kita niatannya baik, tujuan kita baik. Kata Abu Abdurrahman, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan apa? kebaikan itu yakni niat baik saja tidak cukup. Tetapi amalan akan diterima kalau niatannya apa? Baik, yang pertama, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru amalan itu diterima. Nah, kisah ini juga ma'asral muslimin menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud ini sosok yang sangat mutamassik berpegang dengan apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Ya. Nah, betul tasbihnya betul subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah ini amalan besar. Sampai Nabi mengatakan La an akul subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Betul, tetapi caranya, metodenya, ya, tidak dicontohkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Nah, ini prinsip penting, maasirul muslimin. Ibadah akan diterima ketika terpenuhi berapa syarat? Dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas lillah Subhanahu. Yang kedua, muttabi li sunnatir rasul. Mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, kita cukupkan terkait dengan eh, semangat Ibnu Mas'ud di dalam berpegang dengan sunnah. Kemudian ma'asyiral muslimin ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, kita tutup pembahasan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya dengan menyebutkan tentang perhatian Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. beliau sosok yang sangat punya perhatian kepada Ibnu Mas'ud. Ya. Di antara bentuk perhatiannya banyak riwayat yang menunjukkan bahwa ketika ada suatu masalah Umar bin Khattab panggil Ibnu Mas'ud. Ditanya Ibnu Mas'ud. Apa pendapatmu tentang ini? Ya. Ketika Ibnu Mas'ud mengatakan demikian, demikian, demikian, kata Umar bin Khattab, demikian pula dengan saya. Ya. Bukan berarti taklid, tidak. Tetapi beliau juga ingin menunjukkan keilmuan dari Ibnu Mas'ud Radiyallahu taala anhu. Nah, dan itu banyak ma'asyiral muslimin di sini disebutkan sekian banyak riwayat yang dikeluarkan oleh Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani nama rahimahullah tentang sekian banyak permasalahan di mana Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bersamaan dengan itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melepas Ibnu Mas'ud. Beliau utus ke Kufah. Ketika Islam telah menyebar mencapai timurnya bumi dan baratnya bumi. Luas Islam. Dan sebuah negeri itu butuh kepada alim. Butuh kepada apa? Alim, ilmu. Karena ilmu itu ibarat hujan kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Iya kan? Seperti hujan. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam dalam hadis beliau, Inna masali wa masalu ma ba'asani Allahu bihi minal ilmi wal huda kama sali ghaisin asaba arba. Perumpamaan diriku kata Nabi dan ilmu yang saya bawa, hidayah yang saya bawa Kama sali ghaisin seperti air hujan. Asaba arwan yang menimpa bumi. Jadi ilmu itu seperti hujan. Bumi butuh atau tidak? Perlu atau tidak? Ya, memerlukan. Memerlukan hujan. Ya. Yang memerlukan bukan hanya tanah saja semua, hewan memerlukannya. Tanaman memerlukannya, manusia memerlukannya, semua ada hajat kepada air hujan. Makanya ilmu itu diumpamakan dengan apa? Air hujan. Kama salil ghaisin ashaba arudan yang menimpa bumi. Kalau tidak ada air hujan. Kalau tidak ada ghais, bumi itu kering. Bumi itu mati. Iya. Sehingga memang butuh kepada ilmu alim, memerlukan alim di sini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah. Beliau menjadi khalifah sejak tahun wafatnya Abu Bakar 13 sampai 23 tahun. Sampai tahun 23, ya, ini 10 tahun. Dan di masa beliau pula ya Islam menguasai Palestina, Syam, ya, tahun 17 atau 18 Hijriah. Umar bin Khattab sendiri yang datang ke mana? Ke Syam. Intinya Islam daulahnya semakin luas. Dan di situ tampak betapa hajat, betapa perlunya umat ini kepada ilmu, kepada ulama. Umar bin Khattab melepas siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya subhanallah. Kepada ahli Kufah Ya. Sampailah ke Kufah. Ba'asa Umar ilaiha. Umar bin Khattab mengutus Ibn Mas'ud kepada ahlu Kufah. Wa qala li ahliha berkata kepada ahlu Kufah, "Inni qad ba'astu ilaikum Ammar bin Yasir amiran wa Abdullah bin Mas'ud mualliman wa waziran wa innahuma minan nujaba min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabi Badrin وقد جعلت عبد الله بن مسعود على بيت على بيت مالكم فتعلموا waqtadu واقتدوا بهما وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي demikian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebutkan dalam sirah dalam riwayat tarikh khalifah Ibnu Khayyat Umar bin Khattab mengatakan, saya utus kepada kalian dua orang. Ammar bin Yasir sebagai amir. Kemudian Abdullah bin Mas'ud sebagai mualliman. Sebagai mualliman yang mengajarkan ilmu. Wa waziran. Dan sebagai wazir. Wa innahuma minan ujaba min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang terdepan dari sahabat-sahabat Nabi min ashabi badrin, termasuk dari sahabat yang ikut perang Badar. Waqad ja'altu Abdullah ibnu Mas'ud ala baiti malikum. Saya percayakan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mengatur baitul mal. Fata'allamu minhuma, maka belajarlah kalian kepada keduanya. Waqtadu bihima, ikutilah keduanya. Waqad asartukum sungguh aku lebih mengutamakan kalian ini namanya isar. Lebih mengutamakan kalian untuk kalian mendapatkan Abdullah bin Mas'ud daripada diriku. Nah, padahal beliau juga hajat kepada siapa? Ibnu Mas'ud. Ya. Wabillahi taufiq. Dalam riwayat yang lain, Umar berkata, "Wa inni wallahi alladhi la ilaha illa huwa asartukum bi abdillah ala nafsi fahudhu anhu. Dan aku wallahi dan aku demi Allah demi zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadi kecuali dia. Asartukum bi abdillah ala nafsi. Saya lepas Abdullah bin Mas'ud untuk kalian. Ya. Fahudhu anhu maka ambillah dari Ibnu Mas'ud. Dari sini sudah cukup ikhwan. Tampak betapa besar keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud al hudzali radhiyallahu taala anhu dan beliau punya banyak murid ya kita sebut beberapa murid beliau agar kalau kita membaca sanad ketemu nama-nama itu itulah di antara murid-murid terpandang Ibnu Mas'ud min ashari talamidihi antara murid yang paling masyhur adalah Alqamah. Ini tadi Alqamah yang pergi ke Syam. Doa untuk mendapatkan jali saleh. Alqamah. Kemudian Al-Aswad. Kemudian Masruq. Al-Aswad. Alqamah. Al-Aswad. Masruq. Ini semuanya nama tanpa nisbah. Nah, kita sebutkan namanya saja. Abidah Abidah, kemudian Al-Haris ibn Qais, kemudian Amr ibn Syarahbil, Amr ibn Syarahbil. Ini diantara murid-murid beliau, Al-Qamah, Al-Aswadu, Al-Aswad, Masruq, kemudian Abidah, Al-Haris bin Qais, Amr ibn Syarahbil, Amr bin Syarahbil. Naam. Wa billahi taufiq. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita cukupkan pembahasan tentang sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abu Abdurrahman Al-Hudali radhiyallahu taala anhu. Naam. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Kita akan berpindah kepada ya zikr penyebutan beberapa sahabat yang lain. Ya. Namun lebih mukhtasar, lebih apa? ringkas di sini. Ya, kita sebutkan lebih ringkas dulu. Kita sebutkan sahabat-sahabat ini karena memiliki makanah, memiliki kedudukan yang luar biasa di dalam periwayatan ilmu. Yaitu tujuh orang sahabat yang dikatakan sebagai al-muksirun fi riwayatil hadis. Al-muksirun fi riwayatil asar. Sahabat yang dikatakan muksirun yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis. Dikatakan muksirun karena riwayatnya lebih dari seribu. Riwayatnya lebih dari berapa? Seribu hadis. Ya. Siapa mereka? muslim ini kita sebutkan sardan. Ya. Yang pertama adalah sahabat Abu Hurairah. Yang pertama adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Umar Ibnu Khattab. Abdullah ibn Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian berikutnya Anas bin Malik. Anas bin Malik Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha umul mukminin Kemudian Abdullah bin Abbas Ibn Abdul Muttalib Kemudian Jabir bin Abdullah Al-Ansari Jabir bin Abdullah Al-Ansari Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Nah. Berapa? Tujuh ya? Hmm. Betul ya? Nah, disebutkan di dalam bait syir. saya agak lupa baitnya. Wal muksiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi wa Jabirun wa zaujatun Nabi wal muksiruna fi riwayatil asar dan al muksirun muksirun yani riwayatnya katsirah al muksiruna fi riwayatil asar dan sahabat yang banyak meriwayatkan asar Abu Hurairah yang pertama adalah Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar Kemudian berikutnya Ibnu Umar. Wa Anasun. Kemudian Anas. Nah. Wa Anasun. Wal Bahru. Wal Bahru yang dimaksud adalah Ibnu Abbas. Kal Khudri. Khudri yani Abu Sa'id Al Khudri. Wa Jabirun. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma wa zaujatun Nabi. Zaujatun Nabi adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini tujuh orang yang dikatakan al-muksiruna fi riwayatil asr. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, Anas bin Malik, ya. kemudian Ibnu Abbas, kemudian Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah dan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajmain. Hafal insyaallah ya. Siap Fahmi? Ayo, coba antum sebut. Antum tutup. Enggak, jangan satu, tujuh. Tujuh. Enggak apa-apa, antum ingat-ingat, antum ingat ya. Nama sahabat ini masyhur, enggak ada yang tidak masyhur. Ah, satu. Abu Hurairah. Anas bin Malik. Aisyah. Aisyah. Said. Abu Said Al-Khudri. Iya. Jabir. Jabir bin Abdullah. Masya Allah, sudah lima ini. Iya. Iya. Yang belum apa? Yang belum sebut? Abdullah bin Abbas, Siapa lagi satu? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar Khattab. Allah mabarik. Ya. Kita kalau punya orang yang berjasa, kita sulit untuk melupakannya. Ya. Contoh orang tua kita. Ya. Ayah kita, ya kan? Ibu kita, nggak akan lupa kita. Kalau kita memang orang yang berbakti, selalu kita doakan. Ya. Termasuk yang berjasa besar dalam kehidupan kita adalah para sahabat yang meriwayatkan hadis. Kita punya hutang budi, apa namanya di sini? Betul hutang budi. Hutang budi namanya. Jasa besar mereka itu. Dari mana kita bisa sholat? Bagaimana kita bisa berzikir? Bagaimana kita bisa mengenal nama Allah? Ya, mengenal sifat-sifatnya. Ya, dari mana? dari mereka itu. Nah, sebagai contoh ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah ya. Kita mengenal sebuah amalan atau sebuah hadis yang menjelaskan tentang iman, hakikat iman. Padahal ini suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan ahlus sunnah wal jamaah ini merupakan prinsip. Apa itu iman? Jadi iman itu ternyata bukan hanya ucapan. Iman juga bukan sekedar amalan apa? Perbuatan. Bukan pula sekedar pengakuan dalam hati, i'tiqad, tidak, tetapi semuanya. Ya. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa'tiqadun bil qalb dan keyakinan dalam hati. Wa amalun bil jawari dan amalan badan. Itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala dalam hadis yang masyhur muttafaqun alaih indal Bukhari wa Muslim. Ya. Al imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Ini riwayat sahihain. Dalam sebagian riwayat al imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian saban. A'laha yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit tariq. menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwa iman itu terdiri dari ucapan lisan, Bahkan cabang iman yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Harus ditampakkan, harus diucapkan. Orang kalau mau masuk Islam tidak boleh, dia diam saja. Harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qaulun bil lisan. Wa imatatul adza anit tariq wa adnaha yang paling rendahnya imatatul adza anit tariq. Ini amalan apa? ngambil duri, ngambil batu yang kira-kira mengganggu dibuang. Ini amalan apa? Badan. Ya, berarti amalan badan bagian dari iman. Ruku, sujud, apalagi. Ya. Wal haya usu'batun minal iman dan malu itu cabang dari iman. Malu itu di mana letaknya? Hati. Berarti iman itu adalah ucapan, perbuatan dan juga apa? hati. Nah, ini sudah langsung dikenalkan apa itu iman. Kita mengenal dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka penting untuk kita mengenal para sahabat ini. Orang-orang pilihan. Dan kita juga berusaha mengenalkan mereka kepada anak-anak kita. Ini penting. Tanggung jawab kita semuanya. Mungkin umur kita tidak panjang untuk menyertai anak kita. Mungkin ya atau tidak? Bisa jadi. Ya. Tapi kita sudah menanamkan pada anak kita sebuah prinsip untuk mengikuti orang-orang pilihan. Untuk mengikuti jejak mereka. Kita perkenalkan para sahabat. Kita perkenalkan para tabi'in. Kita perkenalkan tabi'ut tabi'in. Lalu kita mati. Karena tidak sempat dan memang tidak bisa mengiring mereka. Tapi itu telah tertanam pada apa? Jiwa anak kita. Ya. Maka hidup mereka pun terbimbing karena bimbingan kita ini. Bagaimana sih hidup di dunia ini? Dia contoh Abu Bakar As-Siddiq, dia contoh Umar bin Khattab, dia contoh Ibnu Mas'ud, dia contoh Abu Hurairah. Itulah kenapa dahulu ya Para ulama kita mereka menjadikan kecintaan kepada para sahabat bagian dari tarbiyah. Bagian dari pendidikan anak. Kata Imam Malik bin Anas, Malik bin Anas mengatakan, "Kanu yu'allimuna abna'ahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum suratan atau suratan al Qur'an. Kanu dulu salaf yu'allimuna abna'ahum mengajari anak-anak mereka hubba Abi Bakrin wa Umar untuk mencintai Abu Bakar dan Umar. Kama yu'allimunahum surah al Qur'an. Sebagaimana mengajari anak-anak mereka surah dari Al-Quran. Jadi kecintaan itu harus ditanamkan dan musuh-musuh Islam saat ini berusaha menjauhkan anak-anak kita, generasi muda kita dari tokoh-tokoh Islam, dari orang-orang pilihan itu. Yang dikenal tokoh-tokoh fiktif. Ada Superman, ada siapa lagi? Nah? Batman, apa lagi Spiderman, semuanya ada man-mannya semua. Ya permen, kalau permen apa? <laughs> itu juga. <laughs> ya ini merusak ya kawan. ya. Tapi tidak kenal, tidak kenal sahabat siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa Utsman, siapa lagi ini Abu Hurairah, siapa lagi? Wallahi ikhwan, ada kaum muslimin yang tidak mengenal. Tidak mengenal saja tidak. Lalu bagaimana mengenal perjalanan hidup mereka? Maka ini PR pekerjaan rumah, pekerjaan besar. Ya. Jadilah antum sebagai pembuka kebaikan. Ya. Mungkin dengan faedah-faedah ringan yang antum sebarkan di tengah keluarga. Ya. Tentang siapa Abu Bakar, siapa Umar. Sederhana tapi ya menancap pada diri mereka. Manfaatkan ya teknologi juga untuk bisa menyebarkan itu kepada umat. Kembali pada pembahasan Masyarul Muslimin ada di hadapan kita sekarang tujuh orang sahabat yang mereka dikatakan al-muksiruna fi riwayatil hadis. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah ibnu Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan masing-masing mereka punya kisah. Masing-masing mereka punya apa? kisah. Punya kisah masing-masing mereka. Naam. Kita mulai dari Naam, siapa kisah mereka ya? Kita sebutkan ringkas bil ikhtisar ya. Kita akhirkan Abu Hurairah karena agak panjang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau yang paling banyak. Baik, kita awali dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab masuk Islam ketika masih kecil. Aslama saghiran. Aslama Abdullah bin Umar saghiran. Wahajara ilal Madinah ma'a abihi. Hijrah ke Madinah bersama dengan ayahnya. Ketika itu umur beliau sekitar 11 tahun kurang lebih. Dan di antara yang menakjubkan dari anak-anaknya para sahabat disebutkan bahwa Abdullah bin Umar ini datang kepada Nabi untuk ikut perang. Perang Badar ikut menawarkan, perang Uhud ikut menawarkan. Kalau hijrah umur 11 tahun, perang Badar kurang lebih umur tahun kedua 13 tahun. Uhud 14 tahun. Memang belum balik. Karena umur buruh itu berapa tahun? 15 tahun. Disebutkan dalam riwayat datang ketika perang Uhud datang kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam sambil membawa pedangnya, ditarik pedangnya, minta izin kepada Nabi ikut perang. Lihat bagaimana para sahabat. Fastasgharahu, Nabi menganggapnya masih kecil. Tidak diizinkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam, baru diizinkan ketika perang Khandaq. Wa ajazahu yaumal Khandaq, beliau izinkan ya ketika perang Khandaq sudah masuk umur 15 tahun. Nah, Sehingga peperangan-peperangan setelahnya diikuti. Jadi pertama kali perang yang diikuti oleh Abdullah bin Umar bin Khattab adalah perang Khandaq. Kemudian peperangan berikutnya bersama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masyhur juga dengan ittiba sunnah. Luar biasa. Nah. Wa ta'assi bin Nabi alaihi salatu wassalam. sangat terkenal dengan ta'assi bin Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Sehingga dalam beberapa masalah fikih ya, kita dapatkan dari riwayat marfu dari Nabi, tapi ada dalam riwayat ibnu Umar. Ya, seperti mengangkat tangan ketika takbir apa? Salat Id. Ya. Kan di antara masalah khilafiyah, apakah mengangkat tangan atau tidak. Ada riwayat dari Ibnu Umar, Ibnu Khattab radhiyallahu taala Kemudian oh, mencukupkan dengan riwayat ini bahwa ya hal itu memang masyru. Atau mengangkat tangan ketika sholat apa? Afwan, sholat e, jenazah. Sholat apa? Jenazah, afwan, ketika sholat jenazah. Rafa, yani aidi ketika apa sholat jenazah. Al-muhim, e, ini perlu dimurajaah kembali. Ya. Asyahid intinya, para ulama mengatakan Abdullah bin Umar ini adalah orang yang sangat-sangat mengikuti Nabi Ali Shallallahu Wasallam sehingga mustahil beliau melakukan sesuatu yang tidak beliau dengar dari siapa Nabi atau tidak dilihat dari Nabi alaihi salatu Wasam Itulah Ibnu Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya. Di antara keutamaan beliau. Ya. Beliau banyak duduk di majlis Nabi alaihi salatu wassalam, hafizah minan Nabi alaihi Wasallam menghafal dari Nabi alaihi Wasallam banyak hadis. Ya. Sehingga beliau menjadi ulama dari umat ini. Nah, Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2630 hadis. Jadi hadisnya beliau sebanyak 2630. Jadi kalau antum buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, insya Allah mesti akan dapat hadisnya beliau. Ya. Karena jumlah hadis beliau fi ini sunnah dalam kitab-kitab sunnah itu semuanya berjumlah tadi 2000 630. Sebagiannya dalam Sahih Bukhari, sebagiannya dalam Sahih Muslim. Nah, kita berpindah kepada sahabat berikutnya, sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik. Anas bin Malik ini lebih muda daripada Ibnu Umar. Tadi Ibnu Umar hijrah umur berapa tahun? 11 tahun. Nah, ketika Rasul sampai di Madinah, ini Anas bin Malik Ansori al Ansori, dia ahlul Madinah. Beliau ketika itu berumur baru 8 tahun. Ketika Nabi hijrah baru berumur 8 tahun. Tila ada yang mengatakan 10 tahun. Sama saja apakah 8 tahun atau 10 tahun lebih muda dari siapa? Ibnu Umar. Ya. Baik. Ayahnya musyrik, Malik musyrik. Anas bin Malik. Tidak ada hubungannya dengan Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Ya. Dan Imam Malik, Malik bin Anas. Ini Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik, ya. Al-Ansari al Al-Hazraji. Ibunya Ummu Sulaim, ibunya Ummu Sulaim. Ma'ruf Ummu Sulaim. Bismillah. Ketika Rasul Ali Shallallahu Wasallam datang ke kota Madinah, datang Ummu Sulaim kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam sambil membawa anaknya Anas bin Malik. Ja'at Ummu Sulaim bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang Ummu Sulaim kepada Nabi alaihi salatu wasallam membawa Anas bin Malik. Faqalat berkata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza ghulamun yahtumuka." Faqabilahu sallallahu alaihi wasallam. Sang ibu datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, anak saya tolong dijadikan khatim, pembantu." Maka Nabi menerima. Subhanallah. Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun sampai wafatnya Rasul. Beliau ceritakan sendiri. Anas bin Malik mengatakan khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin. Saya berkhidmah kepada Nabi alaihi salatu wasallam asra sinin. 10 tahun. 10 tahun. Dan Nabi pernah mendoakan kepada Anas bin Malik, Allahumma ya Allah, aksir malahu, perbanyaklah hartanya. Nah, panjangkanlah umurnya. Perbanyaklah keturunannya. Dan berkahilah dia. Kurang lebih demikian. Didoakan agar panjang apa? Umur agar banyak keturunan dan banyak harta. Itu doa Rasul alaihi salatu wassalam. Fa subhanallah dikabulkan doa Nabi alaihi salatu wassalam ini. Anas bin Malik beliau wafat di masa di umur lebih dari 100 tahun. Ya. Beliau meninggal tahun 90 sekian. Ya. 93 beliau meninggal di Basrah. Bahkan dikatakan sahabat yang paling terakhir wafat di Basrah. Tidak ada lagi setelah beliau. Nah, tahun 93 Hijriah. Sementara ketika Rasul hijrah, beliau berumur 8 tahun. 8 tambah 93 berarti 101. Kalau 10 tahun, beliau berarti 103. Iya. Intinya beliau sudah lebih dari 100 tahun, umur yang panjang. Meninggal di Basrah wa huwa akhiru as-sahabah mata di Basrah. Sahabat yang terakhir wafat di Basrah, tidak ada lagi setelah itu. Dikabulkan doanya Nabi, dipanjangkan umurnya. Dan putranya juga banyak. Iya. Banyak sampai beliau mengatakan saya menguburkan 100 lebih dari keturunanku menguburkan seratus lebih. Jadi anaknya lebih pendek umurnya. Panjang umurnya anaknya, cucunya anaknya. Punya anak lebih dari 100. Dan ini sangat-sangat mungkin. Iya. Oh, salah satu asatidah kita saja ada yang sampai 23 putranya. Sementara yang saya tahu yang paling banyak seperti itu. Ya, barangkali ada yang lebih lagi Allah alam. Ya. Ini dari buah ya kan? Ini ini sudah sudah umurnya panjang, ya sangat mungkin oh, meninggal, punya istri lagi, punya anak lagi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya juga demikian. Ya. Disebutkan beliau ini punya kebun yang dalam satu tahun dua kali panen. Padahal rata-rata kebun hanya sekali. Tidak ada ceritanya dua kali. Korma sampai dua kali panen tidak ada. Tapi ini subhanallah Allah barokai. Dua kali panen. Di situ tampak mukjizat Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis yang beliau riwayatkan, ikhwan, ya, hadis yang beliau riwayatkan sebanyak 2286. Tadi di bawah siapa tadi? Ibnu Umar. Ya. Anas bin Malik meriwayatkan sebanyak 2286 hadis. Nah, saya bacakan sebagian ucapan sahabat. Sahabat satu dengan yang lain memuliakan dan apa namanya e, mendorong, memotivasi umat untuk mengikuti sahabat tersebut. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ma ra'aitu ahadan asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaim." itu ahad ahadan saya tidak pernah melihat seorang pun kata Abu Hurairah asbaha salatan lebih mirip salatnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi Sulaim dari putranya Ummu Sulaim yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang berpindah kepada ya sedikit tentang biografi Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah pintu Abi Bakar As-Siddiq. Siddiqah bintu Siddiq. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Orang Syiah paling benci dengan Aisyah. Paling membenci Aisyah mengkafirkan Aisyah dan tetap pada pendirian bahwa Aisyah berbuat fahisyah dituduh melakukan fahisyah zina dalam keadaan Allah sudah menurunkan ayat yang membebaskan beliau dari tuduhan tersebut tetapi siapa yang memiliki akal, yang memiliki apa namanya, nah, fitrah, melihat kehidupan Aisyah pun akan melihat semua yang dilakukan Aisyah adalah bukti betapa baiknya Aisyah radhiyallahu taala Betapa Allah memilih Aisyah. Ya. Sampai Aisyah berbangga. Ya. Tidaklah Rasulullah wafat kecuali di kamarnya siapa? Aisyah. Radhiyallahu taala. Di pangkuan siapa? Aisyah. Di harinya Aisyah, subhanallah, Allah pilihkan memang. Wafat di pangkuannya Aisyah, di kamarnya Aisyah, di harinya Aisyah, dan yang terakhir kali air liur bertemu dengan air liurnya Nabi adalah air liurnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala Ketika akan wafat, Rasul masih dipanggul oleh Aisyah, dalam pangkuan Aisyah. Datang Abu Abdurrahman, datang Abdurrahman, Abdurrahman bin Abi Bakar. Masuk ke dalam kamar Aisyah. Sambil membawa siwak. Membawa apa? Siwak. Rasulullah melihat siwak itu. Beliau hanya melihat untuk bicara berat. Dan Aisyah sangat paham terhadap pandangan Rasul Ali Shallallahu alaihi Wasallam. Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, "Turidu siwak?" Engkau ingin siwak ya Rasulullah? Kemudian Rasul menganggukkan. Maka dimintalah siwak tadi. Dibersihkan oleh Aisyah, dilembutkan lagi dengan apa? Mulutnya beliau digigit ya, oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian disiwakkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jadilah riq Aisyah, air riunya Aisyah Itulah yang pertama, yang terakhir kali bertemu dengan siapa? Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Nah, yang seperti itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seperti itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Aisyah radhiyallahu taala dan ahlu sunnah meyakini bahwa istri-istri Rasul fit dunia di dunia adalah istri-istri Rasul fil jannah. Dijamin mereka itu. Azwajul Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Lahir tahun 9 sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah Nabi. Sebelum hijrah Nabi. Dan wafat pada tahun 58 Hijriah. 58 Hijriah. Termasuk yang menyolati sahabat Abu Hurairah termasuk yang menyolati Aisyah. Nah, tahun 9 sebelum apa? Hijrah lahirnya beliau. Nah, wafat tahun 58. Berarti umur tambah 9 ya 60 67 kurang lebih. Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau di antara keutamanya kanat zakiyah, seorang yang sangat cerdas. Juga tolabah bil ilm, sangat cinta terhadap ilmu. Juga sering tanya kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Terkumpul pada beliau sekian banyak kemudahan, kecerdasan, semangat, dan kemudahan mendapatkan guru. Ini kalau terkumpul pada seseorang luar biasa. Kalau hilang ini repot. Ketemu guru, tidak semangat. Cerdas, cerdas tapi tidak semangat. Ya sudah. Nah. Keberadaan guru kayak tidak ada. Tidak dapat apa-apa. Nah, cerdas, ya, semangat, tapi tidak dapat apa? Guru. Atau ya cerdas dapat guru tidak eh, semangat tadi sudah ya. ya. Al-Muhim ini tiga-tiganya kalau kumpul pada seseorang. Ini nikmat. Dan itu ada pada siapa? Aisyah. Nah, Zakiyah, kanat Zakiyah. Semangat menuntut ilmu, semangat. Dan dimudahkan oleh Allah mendapatkan muallim yang terbaik. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lama bersama dengan Nabi. Lama bersama dengan Nabi. Ya. 13 ya, tahun ya kan setelah hijrah tentunya. Menikah sebelum hijrah. Ya, tetapi bana biha ya bersama dengan beliau setelah ya, menikah ketika Aisyah baru berumur 6 tahun. Wa bana biha dan bersama dengan Aisyah ketika berumur 9 apa? tahun. Nah, karena itulah maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi orang yang ma'ruf, dikenal memahami Islam, faqihah, sangat faqih terhadap Islam. Terkhusus lagi permasalahan tentang keluarga. Wa khasah fi masail az-zawjiyah. Lebih-lebih lagi permasalahan apa? Zaujiyah. Urusan keluarga. Nah, yang manusia tidak bisa melihat. Apa bisa sahabat Jabir bin Abdullah melihat? Tidak bisa. Ya. Kalau ingin bercerita tentang bagaimana mandinya Nabi, yang paling faham Aisyah. Kaif yani Bagaimana Nabi mandi alaihi salatu wassalam. Ya. Kana Nabi alaihi salatu wassalam yaqra'ul Qur'an fi hijri wa ana haidun Nabi Ali Shallallahu Wasallam beliau pernah membaca Al-Quran di pangkuan wa ana haidun. Saya sedang haid ketika itu. Nah, jadi boleh, berarti boleh. Ya. Dan sekian banyak masalah muslimin yang terkait dengan ya urusan zaujiyah, urusan keluarga. Ya. Pernah Aisyah ditanya, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika masuk ke dalam rumah? Karena Nabi Ali Shallallahu wasallam ida dakhala baitahu bada'a abis siwak. Adalah Nabi Ali Shallallahu wasallam ketika masuk ke rumah bada'a abis siwak. Beliau mengawali dengan apa? Siwak. Jadi memang beliau dalam kehidupan keluarga juga luar biasa. Ingin bertemu dengan keluarga dalam keadaan yang terbaik. Ya. Penampilannya, kemudian juga apa namanya, hatta bab siwak. Masuk ke rumah, yabda bis siwak. Mengawali dengan siwa Itulah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka tidak heran, tidak heran kalau para sahabat, para tabi'in ya berkeliling di sekitar siapa? Aisyah. Banyak bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala ya anha. Taib, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara sahabat yang meriwayatkan dari beliau Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meriwayatkan dari Aisyah. Dan luar biasa ya. Tidak sembarang ini Aisyah. Putranya Umar bin Khattab siapa? Abdullah bin Umar. Rawaan Aisyah. Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah. Abu Musa al-Ash'ari juga meriwayatkan dari Aisyah. Zaid bin Khalid meriwayatkan dari Aisyah. Ibnu Abbas juga meriwayatkan dari Aisyah dan yang lainnya. Ini di antara sahabat yang meriwayatkan dari siapa? Aisyah. Nah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abu Musa al-Ash'ari, Zaid bin Khalid, Ibnu Abbas, dan yang lain. Adapun para tabi'in tidak terhitung lagi. Para tabi'in tidak terhitung lagi. Naam. Di antaranya adalah Al-Qasim dan Abdullah. Keduanya putra dari Muhammad bin Abi Bakar. As-Siddiq. berarti apanya Aisyah? Hah? Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Kemudian? Ah. Ah ini bahasa mari nih. Anak apa namanya? Anak saudari, saudara. Ya, baik. Jadi, nah, Abu Bakar punya putra namanya Muhammad. Ya, Muhammad punya putra yang menjadi tokoh tabiin terkemuka, namanya Qasim. Ya. Dan juga Abdullah. Berarti keponakan siapa? Aisyah. kasih Aisyah. Al-Qasim ibn Muhammad bin Abi Bakar. Eh, dan Muhammad ini lahirnya ketika Rasulullah SAW haji wada. Jadi ketika haji wada, nah Aisyah, ah, bukan Aisyah, Asma, Asma bintu Umais, istrinya Abu Bakar melahirkan. Melahirkan di Dhul Hulaifah. Jadi mau haji, mau berangkat haji, mau ihram di mana? Dhul Hulaifah melahirkan. Ya. Terlahirlah putranya Abu Bakar yang bernama Muhammad. Jadi ya tidak paham Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Tapi lahir di masa siapa? Rasul. Jadi mereka ini termasuk atfal as -sohada. anak-anak kecil di masa apa? Ya, dari kalangan sahabat, atfalus sahabat. Ya. Nah, dari Muhammad ini lahir Al Qasim, Abdullah mengambil dari ya bibi berarti ya. Jadi ya. ya ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan yang lain ada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair sama. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam suami dari Asma, Asma bintu Abi Bakar. Urwah sama juga, Urwah. Urwah bin cuman kalau ini keponakan kalau ini namanya. Keponakan ya. Taib juga sama. Dan seterusnya banyak di antara eh, eh, eh, para tabi'in yang meriwayatkan dari Aisyah ada Sa'id bin Musayyab ya, al Al-Qamah, Masruq, Al-Aswad, dan yang lainnya halqun kathir, jumlah yang sangat banyak. Wa akhiran yang terakhir ikhwan terkait dengan Aisyah. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2210 hadis. 2210 hadis. Nah. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya agar kita semakin mengerti jasa mereka ikhwan. Ya. Yang besar terhadap Islam dan juga muslimin. Nah. Kita cukupkan sampai di sini kita lanjutkan insyaallah ya eh, pada kesempatan berikutnya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.